pertolongan kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kita tidak akan mampu melakukan peribadatan yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham yang demikian ini, bahwasanya tidaklah kita mampu beribadah kecuali semata-mata memang murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita niscaya akan hilang perasaan rasa ujub bangga diri dan perasaan ria ingin dipuji oleh manusia dari amalan ibadah yang kita lakukan karena kita merasa tidaklah mungkin kita dapat beribadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai bab yang ke-24 itu membahas tentang hukum sihir dan hukuman bagi penyihir dan pada kesempatan kali ini kita memasuki poin yang selanjutnya yaitu min subulil wiqayati minas sihri di antara cara-cara membentengi diri dari dari sihir yang pembahasan ini ana ambil dari kitab mukoror kitab tauhid yang diajarkan di Salafiyah Wusta ya tingkatan SMP di Saudi. Ya anak pernah ngajar di Bin Bas, di sana pakai kitab mukoror yang diajarkan di Saudi. Ya di sana dijelaskan di antara cara-cara membentengi diri dari dari sihir. Yang pertama disebutkan dalam kitab tersebut adalah salatul fajri fi jamaati sholat fajar atau sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuh secara berjamaah ini diantara salah satu ya benteng bagi kita untuk membentengi diri dari sihir. Yang kedua yaitu membentengi diri bil auradi dengan wirid-wirid yang syar'iyah. Kalau kita lihat dari wirid-wirid yang dijelaskan oleh penulis dari kitab tersebut, ya, bagi kita yang biasa membaca zikir pagi dan petang maka ini tidaklah uh, uh, apa kalau kita biasa membaca zikir pagi dan petang maka kita telah ketahui bersama di antara zikir-zikir yang biasa kita kita baca yaitu pada uh, pagi dan petang. Wa min dalika di antaranya adalah membaca surat Al-Muawwidzat. Ya surat Al-Muawwidzat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Thalatha marrat fi sabahi wal masai wa indan naum. Yang dibaca tatkala pagi dan sore hari dan tatkala mau tidur. Kemudian yang kedua qiraatu ayatil ayatil kursi fi sabah wal masa. Membaca ayat kursi pada pagi dan petang. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca qiraatul ayataini min akhir min akhiri suratil Baqarah. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di sini penulis membawakan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca dua ayat yang akhir dari surat Al-Baqarah pada malam harinya kafatahu maka dua ayat tersebut akan mencukupinya akan melindungi bagi sang pembacanya kemudian pula membaca doa bismillahirrahmanirrahim fil ardi sama'i wa huwas samiul alim ini biasa kita baca ya fis sabah wal masa yaitu zikir pagi dan petang tiga kali kemudian juga kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Ya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Dan ini kita baca pun tiga kali pada pagi dan dan petang. Ya ini adalah wirid-wirid yang biasa kita baca pada pagi dan petang yaitu setelah selesai sholat asar dan selesai setelah selesai sholat subuh. Kemudian yang ketiga yaitu aklu sab'i tamratin min thamr min min thamratil ujwah Riki sobahan memakan tujuh butir dari kurma ajwa ya pada pagi hari ya, bagi kita yang memiliki kurma ajwa ya ini diantara faidahnya adalah dapat membentengi diri kita dari sihir yang kita makan pada pagi hari berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha bisab'i tamratin ajwa lam yadarru lam yadurruhu dzalikal yaum samun wala sihrun. Barang siapa yang pada pagi harinya dia memakan tujuh butir kurma ajwa, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan memberikan mudarat kepada dirinya. Ini diantara eh, cara-cara membentengi diri kita dari dari sihir. Kita langsung masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Baqarah ayat 102 yang mana dijelaskan oleh Sesole Al-Fauzan di dalam kitabnya Sarah Nawakidul Islam di dalam kitabnya Sarah Nawakidul Islam beliau membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Yang mana di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya sihir baik pelakunya maupun orang yang mempelajarinya maupun orang yang mengajarkannya adalah sirik. Ditinjau dari lima sisi. Sesoleh fauzan di dalam kitabnya Nawakidul Islam menjelaskan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti perkataan syaitan yang menuduh Nabi Sulaiman memiliki sihir. Yang mana Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengatur dan menundukkan para jin dan syaitan. Mereka di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan melontarkan kedustaan. Ya, mereka menuduh Nabi Sulaiman yang mana tidaklah mungkin Nabi Sulaiman dapat menguasai kami para syaitan dan jin kecuali Nabi Sulaiman itu memiliki ilmu sihir. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang Yahudi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u dan mereka yaitu orang-orang Yahudi mengikuti apa-apa yang telah diucapkan yang dibacakan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Yang mana syaitan menuduh Nabi Sulaiman itu memiliki sihir. Mereka menyangka tidaklah mungkin Nabi Sulaiman dapat mengatur jin dan para syaitan kecuali beliau memiliki ilmu sihir. Dan orang-orang Yahudi mengikutinya. Eh, mengikuti perkataan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu." Eh, ini sisi pendalilan yang pertama yang menunjukkan sihir adalah kekufuran. Tatkala orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan yang menuduh Nabi Sulaiman melakukan perbuatan sihir, yang mana sihir ini adalah merupakan kekufuran, maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dengan sebab beliau memiliki ilmu sihir. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya sihir ini adalah kekufuran yang tidak layak dilakukan oleh seorang nabi. Kemudian sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Walakinna syayatina kafaru." Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka sesoleh Al-Fawzan mengatakan, Dalla ala anna ta'lima sihri kufrun. Ya. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mengajari ilmu sihir adalah kufur. Syaitan adalah kufur. Walakin syaitina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mengapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Menunjukkan bahwasanya mengajarkan ilmu sihir kepada manusia adalah kekufuran. Yang pertama, sisi pendalilan yang pertama, ya tatkala Allah berfirman wa maka kafara Sulaiman dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, menunjukkan bahwasanya sihir itu secara zatnya adalah merupakan kekafiran ataupun kesirikan. Dan orang yang mengajarkan sihir pun kafir. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna syayatina kafaru yuallimunan nasa sihra." Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mereka mengajarkan manusia sihir. Kemudian sisi yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yu'allimani min ahadin yakni al malakaini ya Harut wal, wal Marut ya wa ma unzila alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut memang ada khilaf kemarin sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang siapakah Harut dan Marut ini kalau kita lihat konteks dari ayat yang mulia ini, zahirnya Harut dan Marut ini kembali kepada dua orang malaikat. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Sesoleh Al-Fauzan. Dijelaskan di dalam kitabnya yang mulia ini bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang memang Allah turunkan dua malaikat ini dalam rangka untuk menguji manusia sebagai fitnah ujian bagi manusia. Ya. Bukan menunjukkan akan bolehnya mempelajari ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ini untuk menguji manusia. Yang mana dua malaikat ini ya tatkala ingin mengajarkan ilmu sihir, menasehatkan, memberikan nasihat kepada orang yang ingin belajar ilmu sihir, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin" dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang hatta yakula sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian buat kalian kalau kalian belajar sihir, nanti kalian bisa kufur. Fala takfur. Maka janganlah kalian kufur dengan sebab kalian belajar sihir. Eh maknanya janganlah kamu belajar sihir. La, tata'allam as-sihra fatakfur. Kenapa? Karena di saya kalian akan meng, apa, akan menjadi kufur, melakukan kekufuran. Faman ta'allama sihra kafara. Maka orang yang dia belajar sihir, kufur. Sihir, kufur, orang yang mengajarkan sihir kufur, orang yang belajar sihir juga kufur. Ya. Dan orang yang ridho terhadap sihir, yang dia tidak mengingkari perbuatan sihir, bahkan dia menyenanginya, tidak ada unsur kebencian terhadap sihir dengan segala bentuknya, maka dia pun kufur. Ya, berarti ada empat jenis ada tiga jenis manusia. Eh, yang pertama adalah yang dia mengajarkan sihir, yang kedua yang belajar sihir, dan yang ketiga adalah yang dia ridho dengan dengan sihir. Kemudian sisi yang keempat yang menunjukkan akan kekufuran sihir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimu" dan sungguh mereka telah mengetahui Lamanistarahu bagi orang yang dia telah membeli memberi sihir, membeli sihir. La manistarahu bagi orang yang dia telah membeli sihir, eh maknanya adalah menggunakan sihir. Ya, orang yang menggunakan sihir, malahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada baginya di akhirat min khalaq dari keberuntungan. Al khalaq di sini adalah al jannah. Ya. Maka yang seperti ini, tatkala orang yang menggunakan sihir, Allah mengatakan tidak ada keberuntungan di akhirat, dia tidak akan dimasukkan ke dalam al-jannah menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran yang mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Ini sisi yang ke keempat. Adapun sisi yang kelima yaitu firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Baqarah ayat 103 Allah berfirman walau annahum amanu wattaqau seandainya mereka seandainya walau dan seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, seandainya mereka mau beriman, meninggal meninggalkan sihir dan mereka mau bertakwa, hada dalilun ala anna sihra yunafil iman wat taqwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya sihir ini meniadakan keimanan dan ketakwaan. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa meninggalkan sihir, menunjukkan tatkala mereka belajar sihir ini menafikan keimanan dan ketakwaan mereka. Nah, ini lima sisi pendalilan dari surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103 yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah merupakan kekufuran ataupun kesirikan baik pelakunya baik orang yang mengajarkannya baik orang yang mempelajarinya maupun orang yang ridho terhadap terhadap sihir dalil yang selanjutnya yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab yaitu surat An-Nisa ayat 51 yang ayat yang mulia ini pun pernah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab sebelumnya ya, bab anna ba'du hadil ummah ya'budul itu ayat anis ayat 51 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi alam tara ini adalah istifham ingkari pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi Tidakkah engkau melihat ya Muhammad? Alam tara khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat ilal ladina kepada orang-orang utu nasiban yang mereka diberikan bagian minal kitabi itu minal minat Taurat bagian dari kitab At-Taurat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang Yahudi yu'minuna bil jibti wat tagut yang mana mereka itu orang-orang Yahudi beriman kepada al-jibti wa tagut dan beriman kepada tagut. Salah satu kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mereka beriman kepada jibti wa tagut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan tafsiran dari firman Allah yang mulia ini membawakan perkataan Umar. Al-jibtu di sini adalah as-sihru wa tagut as syaitan Ya, Al-jibti yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sihir. Yu'minuna bil jibti ay bisihri. Mereka itu orang-orang Yahudi yang mereka telah Allah kafirkan, mereka itu beriman kepada sihir dan juga kepada togut dan togut ini adalah syaitan. Yang mana syaitan ini adalah pembesarnya togut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ya bahwasanya togut itu ada lima pembesarnya dan yang paling yang paling ketuanya yang paling besar dari togut adalah iblis laknatullah alaihi kemudian orang yang man man ubida wa huwa radin orang yang dia disembah dan dia dalam keadaan ridho, ridho senang disembah kemudian orang yang mengajak manusia agar beribadah kepada dirinya walaupun mungkin tidak ada orang yang beribadah kepada dirinya tapi tatkala dia mengajak seseorang beribadah kepada dirinya, mungkin seperti syekh-syekhnya sufi, ya kalau saya mati bolehlah kalian minta kepada saya ataupun yang semisalnya, walaupun tidak ada orang yang menyembahnya maka dia adalah tagut. Kemudian yang keempat, waman hakama bi ghairi ma yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum yang telah Allah turunkan. Dan yang kelima adalah orang yang mengaku mengatai perkara yang perkara gaib. Ini lima para pembesar dari togut. Ya. Wakala Jabir dan berkata Jabir, watawagitu dan ini maksud dengan tawagit adalah kuhanun, adalah kahin, karena yang zilu alaihim syaitan yang mana syaitan turun kepada mereka fi kulli hayin wahid yang mana pada setiap kaum setiap uh, setiap kampung ya, memiliki seorang kuhan, kahin. Ya, kuhan ini jama dari dari kahin. Yang mana biasa dari dijelaskan di sini biasa orang-orang uh, Arab ya biasa uh, mereka ini berhukum oleh kahin, oleh seorang kahin. Kalau mereka memiliki suatu permasalahan, maka yang menjadi maroji mereka untuk meminta fatwa fatwa terhadap permasalahan mereka adalah mereka biasanya pergi ke ke dukun. Dan dukun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul mereka sangat sangatlah diagungkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Alusyih di dalam kitabnya At-Tamhid, ya bahwasanya proses eh, pencurian berita dari atas langit itu ada tiga periode. Periode yang pertama adalah sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Pada periode tersebut, pada masa tersebut, itu banyak sekali dari para syaitan yang berhasil mendengar, mencuri berita dari atas langit. Kemudian dia sampaikan kepada sang dukun. Sehingga pada saat itu sering sekali kalau dukun menebak suatu perkara, sering benernya. Kenapa? Karena syaitan yang merupakan pembantunya sang dukun ini sering berhasil mendengarkan mencuri berita dari atas dari atas langit. Ya, maka pada saat itu sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul yang namanya kahin ini laris manis, mereka diagungkan. Ya kalau kita baca sirah Nabawi, ya tatkala Abdul Muthalib yang menemukan uh, sumur Zamzam, kemudian kabilah-kabilah yang lainnya tidak tidak setuju, akhirnya mereka berselisih, kemudian mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun yang berada di Madinah. Ya, begitu pula tatkala uh, Abdul Muthalib bernadar kalau memiliki uh, anak yang ke-10 seorang laki-laki, maka dia akan di disembelih. Ya, ternyata yang ke-10 adalah Abdullah. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya sepakatlah uh, saudara-saudara uh, Abdullah ini ya untuk apa meminta meminta keputusan kepada seorang seorang dukun dan dukunnya memberikan saran ya nama Abdullah ini dikocok dengan 10 ekor unta. Siapa yang keluar itulah yang disembeli. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Ya sampai 100 unta baru yang keluar adalah unta Ini fatwa dari siapa? Fatwa dari seorang dukun. Jadi mereka kalau memiliki permasalahan datangnya ke ke dukun. Dan syaitan dan dukun ini teman-teman dekatnya adalah syaitan. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin?" Maukah kalian aku kabarkan atas atas siapakah syaitan itu turun? Ala man tanazzalu syayatin? Kepada siapakah syaitan itu turun? ya tanazzalu ala kulli affakin asim. Syaitan itu turun atas setiap para pendusta dan pelaku perbuatan dosa. Yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Yang mana mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan kebanyakan dari mereka adalah dusta. Ya. Jadi para para dukun ya dia mendapatkan khobar khobarnya adalah khobar dari dari syaitan. Kemudian setelah tatkala Rasulullah periode yang kedua itu tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu langit dijaga ketat oleh para malaikat. Karena pada saat itu turunnya wahyu. Eh, tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka mendemlah kahin ini. Ya, mulailah dia tidak diagungkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena tatkala dia berfatwa seringnya salah. Ya karena pada saat itu langit-langit dijaga oleh para malaikat karena turunnya Al-Qur'an. Walaupun mereka masih masih bisa mendengar ya, tapi tidak sebanyak tidak sebanyak sebelum diutusnya eh, Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan apa yang beliau eh, apa yang dia dengar dari syaitan itu tidak terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode yang ketiga adalah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai kembalilah terjadi pencurian berita tapi tidak sebanyak sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan dan Rasul. Ya, terkadang dia mendengar, terkadang tidak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Said ya pada bab yang sebelumnya. Yang mana kahin ini adalah orang yang yang mengabarkan kepada manusia ya, tentang perkara yang yang gaib. Yang mana kahin, kahin ini bertanya kepada syaitan dan syaitan nanti mengabarkan kepada kahin ini tentang sesuatu yang gaibah gaibah yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya tentang kahin yang mana ga, perkara gaib ini nanti ada dua gaib yang hakiki dan gaib yang nisbi gaib yang hakiki ini perkara gaib yang terkait dengan perkara yang akan datang dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala adapun gaib yang nisbi ini adalah perkara gaib yang sebagian orang gaib sebagian orang tidak gaib seperti kejadian yang sekarang ada di rumah kita. Ini goib bagi kita. Ya, tapi tidak goib bagi penghuni rumah yang ada sekarang berdiam diri di rumah kita. Dan syaitan dan kahin terkadang dia dapat eh, eh, mengabarkan perkara gaib yang bagi kita yang dia berada yang di tempat yang jauh, yang dia tidak hadir di sana. Dan terkadang itu benar. Dari mana kahin tersebut dapat? Dari apa? dari syaitan yang mana syaitan dia diberikan uh, diberikan kelebihan yang dia bisa uh, terbang dengan cepat, bisa sampai kepada tempat-tempat yang jauh dengan cepat. Ya bahkan uh, hatta innahum bahkan mereka dapat apa? Naik ke atas langit, ke atas awan. Ya, dia diberikan kelebihan. Tatkala ada seorang kahin, seseorang dia mengabarkan sesuatu yang terjadi di rumah kita misalnya, ya, sementara dia hanya berada di sini, nggak usah nggak usah kagum dengan dia. Ini berarti dia dapat kabar dari siapa? Dari dari syaitan. Ya. Seperti uh, Al-Arraf, ya, Al-Arraf ini nanti nama-nama orang-orang yang mengaku mengutip perkara gaib itu ada ada empat kahin, Arraf, munajim dan romal. Ya kalau Arraf ini biasanya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu untuk mengetahui barang yang hilang atau barang yang di, dicuri. Maka jangan aneh misalnya ada seorang yang dia barangnya hilang, ya kemudian datang ke orang pintar, kemudian kok tahu siapa pencurinya. Ya. Jangan aneh, ini dia bantuan dari dari sang syaitan. Nanti dia minta tolong kepada syaitan, nanti syaitannya pergi ke rumah tersebut, ya dia nanya kepada setan-setan yang mungkin melihat kejadian tersebut. Ya, kemudian dia setan tersebutlah dia menyerupai orang yang mencuri. Setan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Bisa merubah wajahnya, berubah. Ya, nanti dia menampakkan dirinya di baskom mungkin. Ya, biasanya sarannya dengan dengan air yang ada di baskom kemudian dia menampakkan diri di situ. Ya, ini adalah dengan bantuan setan yang intinya mereka sebenarnya tidak mengetahui perkara yang perkara yang gaib perkara yang gaib yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalil yang selanjutnya sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ijtanibus sab'al mubiqat Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Dijelaskan oleh Sesal Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid Sabda Rasulullah ijtanibu jauhilah ini ablagu min la taf'alu. Maknanya lebih dalam dibandingkan perkataan la taf'alu. Di sini Rasulullah ya menggunakan kalimat ijtanibu bukan la taf'alu. Janganlah kalian melakukan tujuh perkara yang membinasakan. Tapi Rasul mengatakan ijtanibu. Ya jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Sesolel Fauzan mengatakan ijtanibu mana ijtanibu ablagu maknanya lebih dalam dari kalimat lataf alu. Janganlah kalian lakukan. Kenapa? Karena mana istinabu yakni tarkus syai wa tarkul asbabi al musilati ilaihi. Istanibu itu adalah maknanya adalah meninggalkan sesuatu dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Bukan hanya meninggalkan apa yang dilarang di sini bukan, tapi juga meninggalkan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar lataf, alu janganlah kalian lakukan. Yang penting nggak melakukan selesai. Ya. Lataf alu zina misalnya, maksudnya zina besar misalnya janganlah engkau melakukan zina. Oh, yang penting saya nggak zina, berarti pacaran boleh. Kan yang penting nggak sampai zina besarnya misalnya. Ya. Kalau la alu hanya sekedar dia meninggal, tapi kalau ijtanibu zina misalnya, jauhilah zina, berarti apa? Jauhilah perbuatan zina dan juga segala hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Ini makna dari ijtanibu. Maknanya lebih ablak, lebih dalam dibandingkan kalimat la alu. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara al-mubiqat ay al-muhlikat, yaitu tujuh perkara yang membinasakan. Qalu maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara yang membinasakan tersebut? Eh, dijelaskan oleh Syekh Salil Fauzan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang tujuh perkara yang membinasakan tersebut tujuannya adalah agar bisa menjauhinya. Para sahabat adalah orang yang paling semangat mengetahui kebaikan untuk mengamalkan kebaikan tersebut dan manusia yang paling semangat mengetahui keburukan untuk mengetahui untuk menjauhi keburukan tersebut. Mengapa li'anal insana la yumkinu yatajannabu syai'a ila ba'da ayya'rifahu? Karena manusia tidaklah mungkin dia dapat menjauhi sesuatu kecuali setelah dia mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut. Ya, nggak mungkin kita dapat menjauhi tujuh perkara yang binasakan tersebut kecuali kita benar-benar mengetahui apa sih tujuh perkara tersebut. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada awal pertemuan kita tentang perkataan Hudayfa al-Yaman. Ya, yang mana Hudayfa al-Yaman kalau bertanya kepada Rasulullah adalah tentang keburukan maqafatan an aqa fihi ya karena saya takut terjerumus ke dalam kejelekan ter tersebut jadi orang yang dia bodoh tidak tahu ya, terhadap perbuatan maksiat keburukan maka kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan ter tersebut dan di dalam sabda yang mulia ini juga dapat kita ambil suatu faidah ya, di dalam kita memberikan suatu pengajaran yaitu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala memberikan pengajaran kepada para sahabat beliau menjelaskannya secara global terlebih dahulu sebelum merincinya Rasul bersabda istanibu sab'al mubiqat jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan apa faedahnya kita menjelaskan global terlebih dahulu sebelum kita jelaskan secara terperinci Dijelaskan oleh para ulama agar orang yang kita ajarkan ini dia benar-benar perhatian apa sih tujuh perkara yang binasakan tersebut. Beda kalau dia langsung menyebutkan. Kalau kita langsung menyebutkan tujuh perkara yang binasakan, maka kurang perhatiannya. Tapi kalau kita jelaskan secara global terlebih dahulu, ya, maka orang-orang akan bertanya, apa sih tujuh perkara yang binasakan? Sehingga dia akan lebih perhatian. Nah, ini salah satu metode pengajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita mengajar misalnya mengikuti metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, ya kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah di dalam memberikan suatu pengajaran, maka apa yang kita ajarkan ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan berbarokah insyaallah Taala. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, asyirku billah. Yang pertama, tujuh perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah sirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Rasulullah menyebutkan sirik ini di urutan yang pertama dari tujuh perkara yang membinasakan menunjukkan sirik ini adalah perkara yang paling membinasakan manusia yang bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka yang dapat menghapus amal-amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya. Ya, yang mana sirik ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Wa a'zamul mubiqat, ya, perkara membinasakan yang paling besar. Wa a'zamul zulmi dan kezaliman yang paling besar. Ya inna sirka la zulmun azim. Kemudian wa a'zamu dzambin usiyallahu bihi dan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Mengapa kesirikan adalah dosa yang paling besar? Kedoliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling buruk yang Allah dimaksiati dengannya li'annahu taqtadi al makhluk an nakis bil khalik al-kamil min jamil wujuh karena orang yang melakukan kesirikan berarti dia telah menyamakan makhluk yang nakis, makhluk yang nakis yang memiliki banyak kekurangan, ya disamakan dengan Al-Khalik yang maha sempurna dari segala macam sisinya. Kan karena sirik sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Taswiyatul uh, billah, taswiyatu ghairillahi billah fi ma'huamin huwa min Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan makhluk dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah di antaranya adalah ibadah. Ibadah adalah kekhususan bagi Allah. Tatkala ada orang yang dia beribadah kepada makhluk, berarti dia telah mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kezaliman yang paling zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya yang namanya ibadah tempatnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tempatkan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah berarti dia telah menempatkan sesuatu bukan pada pada tempatnya. Ya, kalau kita saja disamakan Masya Allah ya akhi, antum pinter sekali seperti anak TK. Ya, kita tersinggung disamakan dengan anak TK. Ya, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? kok disejajarkan disamakan dengan makhluk yang sangat nakis yang memiliki banyak kekurangan ya sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna yang tidak memiliki kekurangan dari berbagai, berbagai macam sisinya kemudian yang kedua adalah wasihru dan sihir sihir sirik tidak jelas ya sebagaimana yang tadi dalil-dalil yang kita bawakan tapi kenapa di sini kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok kembali menyebutkan sihir? Bukankah dia masuk ke dalam asyirku billah? Ya, kenapa disebutkan kembali? Maka dijelaskan oleh Sesoleh Al Fauzan di sini adalah bentuk eh, bab min babi atfil khasi alal am. Pengatopan penggabungan ya yang khusus terhadap yang am. Ya. Sirkun was, wow di sini adalah wow atop. Ya asihru al-atfu dia i'rabnya adalah marfu sebagai ataf. Ma'tufun ilaihi adalah asir billah. Yang i'rabnya adalah dia marfu. Maka dibaca juga dibaca di sini adalah wasihru. Sihir ini adalah bagian dari apa? Dari sirik. Ya, dia khusus. Adapun sihir eh, sirik ini umum banyak bentuknya. Di antara bentuk kesirikan adalah sihir. Kenapa di sini disebutkan lagi? Ini adalah mimbabi mimbabi atfil khas al am bab pengatopan yang khusus terhadap am yang menunjukkan akan pentingnya yang khusus ini ditekankan. Ya Rasul ingin menjelaskan di antara kesirikan yang paling membinasakan adalah sihir. Ya. Jadi Rasul ingin menjelaskan di antara bentuk kesirikan yang paling membinasakan manusia adalah sihir. Kemudian selanjutnya adalah waqatul nafsi allati haramallahu illa bilhaq yaitu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali bilhak dengan benar yaitu yang dibenarkan oleh syariat yang diharamkan bagi kita membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah membunuh seorang muslim dan membunuh seorang kafir muahadan yang dia memiliki ikatan perjanjian haram bagi kita membunuh mereka membunuh kaum muslimin Adapun dalil yang menunjukkan akan haramnya bagi kita membunuh kaum muslimin adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa" Ya saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yakula sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Ya. idza qaluha jika dia mengatakannya mereka mengatakannya asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha maka terpeliharlah dariku uh, darah mereka dan harta mereka illa bihaqqiha kecuali dengan uh, hak yang benar yang yang memang dibenarkan oleh oleh syariat wa hisabum taala dan perhitungan mereka adalah si Allah Subhanahu wa taala maka seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah menunjukkan dia adalah seorang muslim yang Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan tersebut maka dia terpelihara dariku baik hartanya maupun darahnya maka secara hukum asal seorang muslim itu tidak boleh di, dibunuh. Begitu pula dengan seorang kafir yang dia berada dalam ikatan perjanjian. Ya, sebagaimana datang sebuah hadis yang sahih Rasul pernah bersabda man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah ya barang siapa yang membunuh seorang muahad seorang kafir yang memiliki ikatan perjanjian maka dia tidak akan mencium baunya surga ya maka seorang muslim dan seorang muahad kafir muahad ini hukum asalnya adalah haram dibunuh illa bil haqqi kecuali dengan cara yang memang dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat ya yang mana yang sebab ini yang dibolehkan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda la yahilu dan mri'in muslimin illa bi ihdath thalathin. Ya tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab yaitu uh, uh, Astaibu zani ya seorang penzina yang sudah memiliki suami atau istri, wa nafsu nafsi seorang yang membunuh orang lain, wa tarikul dinihi al jamaah. Itu maknanya adalah orang yang murtad dari dari Islam. Maka mereka ini ya boleh dibunuh. Yang membunuh yang melakukan adalah pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu wa riba, memakan harta riba. Kemudian yang selanjutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim dikatakan yatim adalah jika dia ditinggal meninggal oleh bapaknya wa huwa dunal buluk dalam keadaan dia belum balik. Yang seorang itu dikatakan yatim jika tidak memiliki seorang bapak ditinggal oleh bapaknya dalam dalam keadaan anak tersebut belum balik, maka dia dikatakan anak yatim yang belum bisa uh, yang belum bisa mengatur keuangannya ataupun yang semisalnya di sini dikatakan mengapa memakan harta anak yatim itu kok termasuk dari perkara yang binasakan dijelaskan oleh Sesal Al Fauzan ya bahwasanya dikarenakan anak yatim itu doaifun, dia adalah orang yang lemah yang tidak mampu untuk membela dirinya ya, apabila ada seorang yang zalim mengambil hartanya memakan hartanya maka dia tidak bisa berbuat apa-apa eh, berarti ini orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dia telah melakukan kezaliman yang sangat sangat zalim. Walaysa al-muradi khususul akli. Dan yang dimaksud di sini bukan hanya dikhususkan memakan hartanya. Ya, memakan hartanya. Akan tetapi setiap yang uh, bal kullu isti'malat malil yatim haram. Bal uh, bahkan seluruh uh, perkara yang dia menggunakan harta anak yatim tersebut walaupun bukan untuk makan, maka hukumnya adalah haram. Dia ambil anak-anak harta anak yatim mungkin buat nonton bola ataupun yang semisalnya. Ia ya, digunakan bukan untuk beli makanan, maka ini pun adalah haram. Tidak hanya dikhususkan memakan harta anak yatim. Kemudian yang selanjutnya watawalli yaumazahfi yaitu lari dari medan pertempuran bainal muslimin wal kufar antara kaum muslimin dan orang-orang kufar idza hadar ma'raka tatkala terjadinya suatu peperangan tatkala eh, terjadinya suatu peperangan ya yang sedang berkecamuk antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka haram bagi seseorang yang ikut berperang pada saat itu untuk lari. Watawalli yaumazahfi, lari dari medan pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar tatkala terjadinya peperangan. Ya, wajib bagi dia untuk berperang bersama orang-orang muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah waqatul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yaitu menuduh ya seseorang wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina ya dituduh berbuat zina. Atau juga disamakan pula menuduh seorang pria yang dia melakukan perbuatan liwat. Ya, jadi makna dari bil bil qadfi adalah menuduh perbuatan yang fahisha ya min zina au liwat dari perbuatan zina ataupun liwat ya yang mana wajib atas setiap muslim bagi kita untuk menjaga lisan kita ya jangan sampai kita menuduh seseorang itu melakukan perbuatan zina atau perbuatan liwat Kemudian Syaikhul Fauzan membawakan beberapa faidah dari hadis yang kita baca yang pertama ya diambil dari hadis yang telah kita baca ini tah haramnya mempelajari ilmu sihir. Ini jelas sekali juga mengajarkannya dan melakukan ilmu sihir. Dan ini termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut ya ada perintah bagi kita untuk menjauhi al-kabair ya dosa-dosa besar ya secara khusus dan perbuatan maksiat secara umum serta meninggalkan sebab-sebab yang bagi kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana tadi sudah, kita jelaskan di sini Rasulullah menggunakan kalimat ijtanibu. Yang maknanya kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut dan menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian dalil-dalil selanjutnya ini sudah kita bahas yang terkait dengan hukuman bagi penyihir dari jundub secara marfu hadus sahiri dorbatun bisay itu hukuman bagi hukuman had bagi seorang penyihir adalah dipukul dengan dengan pedang. Kemudian telah sahih dari Al Bukhari di dalam Sahih Bukhari An Bajala Ibn Abda qala bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah menetapkan membuat suatu keputusan untuk membunuh setiap penyihir baik laki-laki maupun perempuan. Maka beliau mengatakan faqatalna salasa sawahir. Maka kami pun membunuh tiga orang penyihir dan juga telah sahih dari Hafsah bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya. Fakutilat maka budak tersebut pun dibunuh. Ya ini dan pendap, ada ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah penyihir ini dimintakan tobatnya. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Malik dan satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal ya bahwasanya eh, seorang penyihir itu tidak usah diminta taubatnya sebagaimana dilakukan oleh sahabat ya langsung di dibunuh taubatnya tidak diterima dan seandainya dia benar-benar bertobat maka urusan dia nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala Adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan sebagian pendapat dari satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya ya dia tetap dimintakan taubat ya sebagaimana Eh, orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya ya mereka pun dimintakan untuk ber, bertobat ini Allah alam manakah yang benar tapi di sini saya Al Fauzan mengatakan pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang per, pertama ya, ini pendapatnya Syekh Al Fauzan mengikuti pendapatnya Imam Malik bin Imam Malik bin Anas dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal kita langsung lanjutkan pada bab yang selanjutnya al babu al khamisu wal isrun Bab yang ke-25. Itu babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan menjelaskan sesuatu, penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Dijelaskan oleh Sesali Al-Fauzan, ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya zahiratun kata beliau sangatlah zahir sangatlah nampak Tatkala pada bab sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum bagi penyihir berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, maka timbul suatu pertanyaan. Ya. Bagaimana sih bentuk atau macam-macam dari sihir? Maka pada bab ini beliau ingin menjelaskan kepada manusia agar mereka mengetahui hakikat dari sihir dan macam-macamnya agar mereka bisa menjauhinya. Karena pada bab sebelumnya Semua bin Abdul Wahab hanya menjelaskan hukum sihir dan hukuman bagi penyihir. Belum menjelaskan bagaimana macam-macam bentuk-bentuk sihir. Sehingga pada bab yang ke-25 ini beliau ingin menjelaskan di antara macam-macam sihir ya agar seseorang dia bisa menjauhi sihir tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Shalih fauzan tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua bab yang mulia ini, yang pertama menjelaskan masalah sihir, hukum dan pelakunya. Kemudian bab selanjutnya ya beliau menjelaskan tentang macam-macam sihir. Maka diambil faedah oleh Syekh Shalih fauzan Yang pertama adalah ya kewajiban bagi ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil secara terperinci. Menjelaskan kepada manusia akan al-haq beserta dalil-dalilnya dan juga menjelaskan kepada manusia tentang kebatilan beserta dalil-dalilnya dan juga macam-macam macam-macamnya, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya. Tujuannya adalah agar seorang ya tatkala dia memegang kebenaran ala basirah di atas apa? Basirah di atas ilmu, bukan hanya sekedar taklid. Karena kalau dalam masalah akidah, taklid ini tidak bermanfaat. Ya. Tidak boleh kita dalam masalah akidah ini taklid. Di dalam kita memahami akidah harus berdasarkan dalil. Yang mana ulama berdalil ya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya, tatkala bertanya kepada ruhnya orang yang kafir tentang man robuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka apa jawabnya orang kafir ini atau orang yang ragu-ragu? Dia mengatakan ha ha ha la adri, sami'tu kulunas yaquluna syai'an fakultuhu. Ha ha saya enggak tahu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu fakultuhu. Maka saya pun ikut-ikutan mengatakan. Ya, dijelaskan oleh para ulama seakan-akan orang ini pernah mendengar bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Islam adalah agamanya. Nah, Muhammad adalah nabinya. Tapi karena dia hanya sekedar ikut-ikutan, sami tunas yakuluna syai'an fakultu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, maka saya pun ikut-ikutan. Saya pun mengatakannya. Maka dari hadis ini para ulama memberikan satu faedah bahwasanya taklid ini dalam masalah akidah tidak boleh, tidaklah bermanfaat ya taklid di dalam masalah akidah harus berdasarkan dalil. Ya. Dan yang dimaksud dengan harus berdasarkan dalil itu tatkala pertama kali kita ya memahami tentang masalah akidah yang benar dalam Islam, kita mengetahui dalilnya dijelaskan eh, oleh seorang ustadz dalilnya yang sahih dan sisi pendalilannya juga sahih. Ya, bukan hanya sekedar asal ngomong ustadznya tanpa membawakan dalilnya. Tatkala ustadznya membawakan dalil kemudian kita memahaminya, kemudian kita yakini ya, yakini dalil tersebut menunjukkan akan suatu keyakinan, ya, maka itu kita sudah dikatakan telah berdalil walaupun kita tidak hafal dalilnya. Walaupun mungkin beberapa tahun kemudian kita lupa dalilnya. Ya, yang dimaksud wajib berdalil yaitu tatkala kita meyakini pertama kalinya adalah berdasarkan dalil. Walaupun kita tidak hafal, walaupun beberapa tahun kemudian kita lupa dalilnya. Maka seperti ini tidaklah bermasalah. Ya. Jadi antara faedah sebagaimana yang jelas oleh Syekh Shalal Fauzan tatkala Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan pada bab yang ke-25 ini macam-macam sihir adalah wajibnya bagi para ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia yang hak dan yang batil ya berdasar uh, eh, juga dalil-dalilnya dan menjelaskan macam-macam yang hak, macam-macam yang yang batil agar manusia tatkala dia mengambil kebenaran itu di atas basirah dan agar tatkala mereka meninggalkan kebatilan juga di atas basirah. Ya, berdasarkan ilmu dia meninggalkan suatu kebatilan karena kalau orang dia meninggalkan suatu keharuman tidak berdasarkan ilmu, maka tidak bernilai pahala. Kenapa antum merokok? Saya punya sakit jantung. Ya, nggak mendapatkan pahala. Kenapa anda tidak merokok? Haram. Lau dororo la dirara misalnya. Kan dalilnya tidak boleh saya menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Merokok ini menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Ya, kalau dia meninggalkan rokok berdasarkan dalil di atas basirah, maka bisa bernilai pahala. Wa illa jika tidak, jika seorang ulama telah betul ilmi tidak melakukan hal yang demikian itu, tidak menjelaskan yang hak dan yang al-batil, iltabasa ala nas. Maka antara al-hak dan kebatil ini akan terapa manusia akan terkecoh, tersamar, iltabasa samar dia seru, saru. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dan yang dikhawatirkan mereka menyangka al-haq adalah batil dan yang batil adalah hak. Mereka mengatakan sirik adalah tauhid, tauhid adalah sirik. Ya kalau kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan apa? Mujassima. Ya, ini orang-orang Wahabi ini mujassima. Menyamakan Allah dengan makhluknya tatkala kita melarang orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Oh ini orang-orang wahabi ini tidak memuliakan orang soleh. Ini justru bagian dari agama. Salah satu bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bertawasul. Ya, menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Dijadikan sebagai ajaran dari agama. Yang batil dikatakan yang hak. Kenapa? Karena mungkin ya banyak dari dai-dai yang tidak menjelaskan permasalahan ini. Kemudian faedah yang kedua, Ya. Di sini beliau mengatakan wajib atas setiap doa para khatib di masjid-masjid, para mudaris, ya, untuk menjelaskan perkara ini, menjelaskan perkara akidah kepada manusia. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi semuanya, mereka inti dakwah para para nabi dan rasul adalah mendakwakan masalah akidah, masalah tauhid. Rasulullah mendakwakan Islam selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di di Madinah. Selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah, materi dakwah beliau hanya satu. Ya, yaitu mendidik manusia agar kuat tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu materi selama 10 tahun atau 13 tahun di kota Mekah. Satu materi saja yang beliau dakwahkan. Pada saat itu syariat-syariat yang lainnya belum di, belum diwajibkan. Khomer masih dibolehkan. Salat belum diwajibkan. Kecuali akhir-akhir tatkala sebelumnya beliau beliau hijrah. Adapun syariat-syariat Islam yang lainnya, sholat, puasa, haji ataupun yang lain-lainnya hanya dikemas oleh Rasulullah selama 10 tahun. Adapun satu materi masalah akidah ya dikhususkan selama 13 tahun. Dan selama 10 tahun di Madinah ini pun Rasulullah masih mendakwakan tauhid. Sampai di tatkala detik meninggalnya Rasulullah, beliau masih mendakwakan tauhid. Melarang para sahabat menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Laknatullah al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Rasulullah uh, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai sebagai masjid. Ya, jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dai, bisa diberikan kesempatan untuk berceramah, ya, menjadi seorang guru, maka yang lebih kita perhatikan adalah masalah akidah. Yang pertama kali kita tekankan adalah masalah akidah. Apapun yang kita ajarkan misalnya antum mungkin uh, ngajar di sebuah sekolah, ngajar matematika misalnya atau ngajar fisika atau ngajar IPS, maka bawa digiring ya untuk memahami masalah masalah akidah atau mungkin antum belajar, ngajar nahu, maka berikan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang terkait masalah akidah. Ya, ada khala ada khalahullahu ahlat tauhid al jannah misalnya. Allah memasukkan uh, orang yang bertauhid ke dalam ke dalam surga. Nanti di Irak misalnya Ya, pokoknya tatkala kita mengajarkan apapun apa yang materi yang kita ajarkan, maka kita giring ke dalam masalah masalah akidah. Ya. Ini beberapa uh, eh, faidah yang diberikan oleh Syaikhul Fauzan terkait masalah bab yang diberikan uh, bab yang kita bahas di bab yang ke-25 ini. Itu tentang menjelaskan macam-macam dari dari sihir. Qala Ahmad berkata Ahmad حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان أو حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ya bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil yang menjelaskan di antara macam-macam dari sihir. Ya Rasulullah bersabda, Innal iyafata Wattarqa Wattiyarota minal jibti. Al jibti ay asihru. Ya. Sesungguhnya al iyafa wat wattiyara adalah termasuk dari sihir. Makna al iyafa al iyafa maknanya adalah zajrut tairi. Maknahu ay atasa'um bi aswatiha wa asma' wa asma'iha wa masariha yaitu maknanya tasaum, menganggap sial. Ya, menganggap sial suara burung, menganggap sial nama-nama burung, atau menganggap sial arah terbangnya burung. Atau dengan kita istilahkan lain adalah al-iyafa bermakna seperti apa? Tatoyur. Ya. Menganggap sial seekor burung. Ya, biasa orang-orang Arab, kenapa tatoyur dinamakan tatoyur? Ya, ini diambil dari awalnya dari at-tayrah burung. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah tatkala mereka bertatoyur dengan menggunakan seekor burung. Tatkala mereka ingin berdagang ke Sam atau ke Yaman, maka terlebih dahulu mengambil seekor burung kemudian diterbangkan. Ya, jika terbangnya burung tersebut dilihat nanti terbangnya ke arah kanan akdama, maka mereka maju. Ah, meneruskan perjalanannya dengan keyakinan bahwasanya ini bakalan untung. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, maka dia tunda takut sial. Inilah dinamakan dengan tatoyur atau al-iyafah. Ini termasuk dari sihir. Kemudian di antara sihir adalah wattorqa. ay al-khattu yakhutu fil ardi. Itu menggaris sebuah garis di bumi. Fungsinya apa? Untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Yang mana orang yang seperti ini dinamakan dengan romalun romal. Ya, sebagaimana tadi Anda jelaskan, ya orang yang mengerti perkara yang gaib itu ada empat kahin, arraf, romal, munajim. Ya, kalau kahin orang yang mengaku mengerti perkara gaib yang akan datang dengan bantuan dari syaitan yang mencuri berita. Kalau romal orang yang mengerti perkara yang gaib dengan tata cara tertentu ya dia baca mantra-mantra pada air yang diisikan pada baskom atau di kuku mungkin dengan bola atau yang semisalnya untuk mengetahui barang yang dicuri atau barang yang hilang. Adapun romal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan membuat garis-garis di tanah atau membaca telapak garis. Ya, telapak garis dari telapak garis tangan ini. Ini namanya istilahnya adalah romal. Ya, yang dia mengaku mengetahui perkara yang yang gaib. Dan tentunya semuanya itu adalah dengan bantuan dari dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah atiarah. Ini atiarah adalah misal dengan al-iyafah, yaitu tatoyur menganggap sial sesuatu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan terkait masalah tatoyur. Dan Rasul mengatakan bahwasanya semua ini adalah termasuk dari dari sihir. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ikattabasa su'batan minan nujum barang siapa yang dia mempelajari cabang dari ilmu perbintangan an-nujum ya mempelajari ilmu perbintangan ilmu perbintangan itu namanya adalah tanjim nanti insyaallah ada babnya tersendiri masalah tanjim yang maknanya adalah keyakinan seseorang bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di alam semesta. Nanti hukumnya kalau orang menyandarkan seperti ini kepada bintang, kejadian-kejadian pada bintang, ada yang hukumnya sirik akbar, ada yang hukumnya sirik asgor. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ya, manik tabasa su'batan minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, yaitu ilmu tanjim, faqad iktabasa su'bata minas sihri. Maka sungguh berarti dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir, bagian dari ilmu sihir. Dari di antara ilmu sihir adalah tanjim. Zada ma zada bertambah maka bertambah. Semakin dia mempelajari ilmu perbintangan maka semakin dia mempelajari ilmu ilmu sihir. Ini Abu Daud dan eh, sanadnya adalah sanad yang yang sahih. Kemudian dari An-Nasa'i dari hadis Abi Hurairah, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara." Barang siapa yang dia mengikat suatu ikatan, ya buhul, ikatan-ikatan, thumma nafatha, kemudian dia apa? menyemburnya dengan dengan apa? dengan air liurnya yang khabis, yang buruk, yang ini biasa yang dilakukan oleh para penukang, tukang sihir. Ya dia tatkala menyihir adalah dengan membuat buhul-buhul yang diambil mungkin dari rambut Eh, dari orang yang akan disihir, kemudian dia bacakan mantra-mantra, dia sembur dengan air liurnya yang buruk, ya um, maka orang yang seperti ini faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesirikan. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi dan barang siapa yang bersandar kepada sesuatu maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut ya orang yang bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala bukan kekuatan yang dia peroleh malah dia akan mendapatkan kelemahan. Kenapa? Karena dia bersandar bukan pada tempatnya. Ibaratnya kita habis main bola capek, kita ingin bersandar, kemudian kita ambil sebatang lidi, kemudian bersandar kepada sebatang lidi. Bukannya malah kuat, malah tambah jatuh. Kenapa kita bersandar bukan pada tempatnya? Ya satu-satunya bersandar bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita untuk selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk dari sihir di sini adalah an-namimah ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda ala hal unabikum mal adhu, maukah kalian aku kabarkan apa itu al adhu? Hiya an-namimah, yaitu an-namimah al-qalatu bainan nas, yaitu memecah belah di antara manusia. Ini sihir, sihir secara logoh. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya. ya. Kenapa namimah dikatakan sihir? Karena dia pengaruhnya sama dengan sihir. Bahkan terkadang namimah itu pengaruhnya lebih dahsyat dibandingkan sihir. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah pernah bersabda inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara penjelasan yang memukau itu adalah termasuk dari sihir. Tapi sihirnya sihir secara lugah. Secara hukum asal al-bayan ini adalah boleh jika untuk tujuan yang yang dibolehkan oleh oleh syariat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ke e, eh, 26 itu babu maja'a fil kuhan wan nahwihim. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum kuhan dan yang semisal dengan kuhan. Ya Allah ini pertanyaannya insya Allah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.